Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullah Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain amin ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد nerasaken pengaosan yang sampun kelampah. Kalau ini kita sampun bahas toyo engkang suci tapi mboten sakit untuk digunakan mensucikan sesuatu hal. Jadi airnya suci tetapi nek dah meludu mboten sah untuk menghilangkan hadas mbok kagem ngilangaken najis mboten sah utawi mboten cukup dengan beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh beberapa a'immah kalau ini sampun kita bahas. pun wama unajisin, toyo sing boten kenging melih digunakaken inggih punika banyu najis. Toya najis niku maksudipun wa huwal ladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini. Toyo sing diwestani air najis itu air yang tercampuri oleh najis sedangkan air tersebut kurang dari dua kula. Hanya iki napa sing dipun ijtihadaken dening madhab Syafi'iyah dening Imam Asy-Syafi'i mboten namung asal-asalan tapi penuh dengan dasar yang bihujjatin wadhihah dasar yang jelas nopo dasar yang pertama rawa al khamsah an abdi bin an abdillah ibni umar radhiyallahu anhu hadis diriwayatkan oleh Al-khamsah niku isinipun lima daripada ahlul hadis. Ya, termasuk di dalamnya adalah Imam Bukhari wa Muslim. Niki hadisnya ora trimo sokeh Diborong ulama ahlil hadis jumlah lima sedaya meriwayatkan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek wonten tiyang ngucap Kanjeng Nabi niku selawat. Ya niku rada telat sithik niku ora apa-apa. Sebab orang sing paling medit yang dikatakan Rasulullah niku tiyang sing nek idza dzukirtu wala yusalli aliyya nalika aku ditutur tapi dia tidak membaca selawat kepadaku dikulinakaken ana suatu ketika Sayyidah Aisyah kelangan domipun pada waktu kelangan dom niku zaman riyen dereng wonten karpet dereng wonten napa keramik ngoten niki malam-malam di waktu niku pun pecah. Cara mriki ya, dilahe mati. sini niku kangelan. Dumadaan Rasulullah masuk ya di biadil mukjizah dengan wajah beliau yang bercahaya di waktu itu seluruh ruangan di mana Aisyah berada menjadi terang lalu bisa mengambil dom jarum Waktu itu Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada orang-orang yang nanti tidak bisa melihat wajahmu yang seindah itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ada." Yaitu orang-orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mau membaca solawat kepada. Ini bos pokoknya kita kalimat kanjeng Nabi itu langsung Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi Ngoten. Aja kok Kanjeng Nabi diangger di di di di digarap sak karepe. Ah Rasulullah niku ditangger. Wa huwa yus'al anil ma'i yakunu bil faladi minal ardi wa ma yanubuhu minas sibai wad dawa. Rasulullah ditanya tentang air yang ada pada al-falah. Al-falah di sini as-sahra wa nahriha. Di tengah-tengah sohrok niku aslinya padang pasir. Nah, cara mriki bisa digunakan sohrok niku gambane di tengah hutan ngono mawon. Di tempat di mana ada air, air tersebut ada di daerah-daerah di mana di situ ada wama yanubuhu minas sibah wad Yang air itu kira-kira sering didamel didekati oleh asibah wa jawab, Kewan-kewan sing satru galak, macan, terus mulai nopo serigala, kambing balap, apa mulai? al celengu ini bahasa Arab, bahasa Arab karek nambahi al jadi. Ya nah, ora ya. Pokoke sing air itu kalau di tengah-tengah gurun pasir atau di tengah-tengah hutan itu digunakan atau diminum atau mungkin didilati oleh ya itu tadi bangsa-bangsa percelengan, bangsa-bangsa kewan-kewan galak niku. Ataupun adawab adawab di sini kewan sing gremet-gremet. pun altikusu. Napa meneh? Wis eh, bangsa sing ula wis wis nggih rasa dodo lah. Faqala jadi Rasulullah ditanya bagaimana air tersebut itu gimana ya Rasul? Boleh tidak digunakan atau gampangannya dihukumi seperti apa air yang ada di tempat yang namanya Al-Falah tadi? Rasulullah menjawab, "Idza kanal ma'u kullatayni lam yahmilil khabata Kalau memang airnya itu ada dua bulah kata Rasulullah, maka tidak apa-apa. Tidak membawa al-khobat. Yang dimaksud di sini ora dihukumi najis. Wafilab fi Abi Dawud, kalau menurut Imam Abi Dawud yang meriwayatkan hadis yang sama, jawaban Rasulullah tidak seperti itu tapi dikatakan Iza fa'innahu nahulayan jusu Dikatakan seperti itu. Air itu tidak najis. Kalau dua ulah. Berarti dipaham apa nek duru monorong ulah kok banyu iku ada di tengah-tengah hutan sing kira-kira umpama ana kewan ngombe niku ngombene nok kono iku maka hukume na najis. Lajeng wa mafhumul hadis annahu idza kana aqallu min kullataini yanjusu wa law lam yataghayyar. Jadi dari hadis ini seperti yang saya katakan tadi diambil pemahaman bahwa kalau airnya kurang dari dua kula maka najis walaupun tidak berubah apa-apa nih sangger orang orang kula kok kira-kira banyune ke wau ya termasuk umbi bangsa percelengan-percelengan ini wau maka hukumnya najis lalu wadalla ala eh, wadalla ala hadal mafhum ma rawahu muslim Pemahaman yang seperti itu masih dikuatkan oleh satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Tadi dikatakan nek ban Rasulullah kan jawab nek banyune rongkulah ora apa-apa. Lalu diambil pemahaman nek kurang rongkulah apa-apa kan gitu memahami itu dikuatkan oleh satu hadis yang saat ini akan saya baca diriwayatkan oleh Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu napa dawuhipun Kanjeng Nabi Idza staiqadha ahadukum min naumi, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yaduhu Pripun dawuhipun Kanjeng Nabi? Nek ana wong tangi turu. Tangane aja dicelupno nok sijine wadah sampai tangan ini dikumbah. Sebab tadi malam dia tidak tahu nginepe tangan niku nok ndi. Lho kok mesemnya? Mendeng sampean. Apa menenek awake gudiken? Halo halo. Sing rodok bangsa rasa-rasa adus ya maklum kulite ya rodok piye-piye ireng Biasane lho iki. Ngapunten lho sing ireng-ireng ya jangan tersinggung ya. Apa meneh sing do gudi-gudiken kok ta baku baku-baku, baku-baku, baku-baku, baku-baku, wak kok pindah meneh baku-baku, baku-baku, wak pindah meneh pundi? Ora terus diterusno. Hmm, Ngoten niku. Jadi ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi di sini dikatakan fakat nahal fakat nahal mustaiki min naumihi anil gamsi khasyatan talawutha yajihi bin najasa ghairul mar'iyah. Wa ma'lumun anna najasa ghairul mar'iyah la tughayyirul ma la tughayyirul ma falau an falaula annaha tunajjisu bi mujarradil mulaqah lam yanhahu an dzalik. Tangan niku nek kira-kira sewengi-wengi mau digunakno kanggo nyenggol apapun ke daerah-daerah khusus di mana daerah itu dihangen-hangen kira-kira nimbulno najis. Iki mudeng nggih, mudeng nggih. Iku rasa tak cetakno nggih. Itu pasti Tangi turu masuk pangane gubrah kan betul lagi. Gayrol mar'iyah. Jadi di tangan ini dikhawatirkan ada ketemplean najis tapi sing najis itu tidak tampak oleh mata. Nah, kita ketahui sendiri najis sing ora ketok meripat iku nek dicelup nonok jero banyu, kira-kira ndadekno rubah apa ora? Ndadekno rubah mboten? Betul ya, Berarti dengan dasar hadis ini cocoklah kalau Imam Syafi'i mengatakan banyu sithik iku senajano ora rubah tapi nek kecemplungan kalian najis ya najis sebagai dasar yaitu tadi andai kan tidak dihukumi najis kanjeng Nabi mboten bakal melarang lho ngono Maksud piye? Nah, terus aja dianggap oh, apa oh, banyu sithik, banyu akeh, banyu sithik, banyu akeh. Karepe dhewe ya mboten wis ya ngeten iki, Mas. Imam Asy-Syafi'i dalam rangka ngiman datang kula lan panjenengan beliau membuat menuliskan hadis riwayat seperti ini terus beliau memberikan sebuah komentar-komentar untuk kangge napa kangge nengah-nengahi beberapa usulan-usulan dari hadis yang beliau sampaikan. Nah, tinggal pilih sampean pokoknya nek ngaji niki ya salah satu pilihan. Dene sampean pernah ngaji mazhab Maliki atau ngaji dalam hal-hal yang ya monggo-monggo mawon. Hadza minal pilihan, iki salah satu pilihan. Nah, nggih. Dadi umpama sampean Pak, kula ginakaken mazhab Maliki ya, Pak atau kula nggunakno mazhab ngawuriyah Pak Mal. Ya monggo-monggo wae. Cuman kita berkata seperti ini supaya panjenengan radi maklum bahwa kira-kira setelah Anda ngaji seperti ini jatuhkan pilihan Anda kepada sing asal-asalan atau kan ataukah seperti madhab Syafi'iyah. Ini sing ngati-hati ini sampai ngeten iki. Mudeng nggih? Jadi airnya itu kalau sedikit kok kecampuran ah najis maka walaupun tidak berubah warna, tidak berubah baunya, ataupun tidak berubah rasane tetap dihukumi na, na najis. najis. Nah sekarang selanjutnya aukana kullataini fataghayyara. Tadi sing dihukumi banyu najis niku banyune sithik ning kecampuran najis. Mbah Orang berubah tetap najis. Atau yang dikatakan sebagai air najis adalah air yang airnya banyak, ada dua kulah lebih, ya, ana kulah lebih, tetapi tagoyur. Maknanya tagoyur niku airnya berubah. Lah obok, apa? Wa ijma'. Qala fil majmu'i qala binul Mundir ajma'u annal ma'al galil awil kathir idha waqa'at fihi najasah fataghayyarat tahman aw launan aw rihan bahwa najisud. Dalam hal di mana dikatakan air itu kalau sudah dua kulah itu asal nek kecampuran najis kok rubah niku dalile mboten hadis, mboten asar sahabat, tetapi ijma ijma'ipun ulama. Jadi sing digunakan kula lan panjenengan khususipun sing ginakaken madhab napa sih ginakaken eh, eh standar yang bisa kita jadikan patokan hukum Al-Qur'an, hadis, ijma' kias. di antara ijma'ipun ya pendapat ini ulama-ulama ahli fikih itu berpendapat sama nek banyu mau akeh dan air itu walaupun sebanyak itu tapi kok rubah contohnya banyu sekolah ning mambu batang tikus kabeh bagaimanapun itu najis. Dalile iku kesepakatane para ulama. Walah aku rasa melu sepakatane ulama. Angel-angel umpamane. Aku nak sepakatku dhewe ya karepmu. Tapi mbok angen-angen sak jero-jerone angen-angen sing temenanan waras-warasan angen-angen. Sak bodho-bodhone kula, kula tetap enjoy dengan ijma'nya para ulama. Maksud nggih? Ana banyu sekolah. Ngambune iku buatan tikus. Tegel sampean nggih wudu. Nek sampean apa-apa dul sing penting ae semangka. Ning nek kula ya sepakat nderek ulama-ulama niki sebab kula niku rumangsa bodho ngono mawon. Lalu ada yang menyanggah Kan ada hadis yang mengatakan alma utohurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'muhu aw riha. dha'ifun sanadan. Kalau ada hadis, katanya ada hadis yang mengatakan air itu suci kabeh. Ora ana sing iso najisna kecuali sing rubah bau dan apa rasa lan ambune. Mbah iku sithik, mbah iku akeh anggere ora rubah ora apa-apa. Kan seperti itu hadis ini, mengatakannya seperti itu. Kalau tadi kan nek sidik walaupun ora tagoyur, walaupun ora rubah, najis kan itu. Nek niki kan seolah-olah alma utohu. Semua air itu suci. Dikatakan fadhaifun sanadat Ini sanatnya dhaif. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi la yasihhul ihtijaju Hadis ini mboten kenging digamel hujah. Iki sing dawuh ngene iki Imam Nawawi. Jadi sing potongane ulama sing bener-bener mudeng tentang menilai posisi hadis. Ya kula sampeyan iki kadang gaya ngomong khobas hadis napa dhaif apa sahih ning ditakoni sahih ki apa ya mumet. Hadis dhaif ki apa to? Dhaif yo ya, dhaif, dhaif iki lemah. Ayo ya lemah iki piye? Ya lemah yo ora kuat. Lemah ora kuat, ora kuat iku ya lemah mutar muter ngono tok bahkan waqala wa naqala al-imam asy-syafi'i rahimahullah tad'ifahu an ahli ilmi bil hadis bahkan imam syafi'i mengatakan sendiri hadis itu tadi dikatakan dhaif didhaifkan oleh ahlul ilmi bil hadis ahli tentang ilmu hadis Nah, nah Sing paling penak gini kuwi wis pokoke dengan dasar Rasulullah pernah melarang nek ketangi turu tanganmu coba celupno. Ini menunjukkan bahwa air itu kalau sedikit walaupun air napa kecemplungan sesuatu sing orang rubah tetap dihukumi najis. Dalile yaitu tadi kalau andai kan itu tidak dihukumi najis, Rasulullah mboten mungkin larang ngono lho. Ya wis ah ngono ya Wal kullatani khomsumi'ati ridlin baghdadiyin takriban fil asahi. Ukuran dua kulah itu 500 kati katine Irak. Kati pun nanti mireng Pun nanti sumerep. Irak pun nanti mereka Nah, podo-podo kula ya dereng nate. Nah, kula nyampe akan kalau hitungan 500 retail atau kati irak itu tadi nek di Indonesia no umpama dihukumi sentimeter panjang lebare kira-kira kalau di sini 58 cm ning nek nek sak dirok seprapat sak dirok seprapat mbon kula terangno indiroke wong sing muktadil khilqah ya kira-kira Nek cara kene ya sing dhuwe ya standare wong Indonesia. Ora kecendien, ora ke, ora kecendien, ora keduren. Eh, ya niku sak dirok, sak dirok niku sementen iki gitu, Iki tekan pucuk kene. Niki rahasia ilahi. uang niku nek tangane genah. Nggih ya kira tekan kene iku mesti ukurannya dua kali. Eh, kaya kula niki genah. Jadi tidak rasa melu-melu. Eh. Nggih, nek sing bangsa ngenekane kok kira-kira kok do luwih duwe umpamane umpama luwih duwe iki ngalaman maling panjang tangan. <laughs> Ya, mu'tadil kok. Tapi nek menurut ziroknya orang Mesir kira-kira satu kulah itu panjang lebar dalamnya itu 75 cm. Itu batas minimum loh. Jadi batas minimum minimum niku artinya kalong sithik iku ya wis ora sah meneh, wis ora dianggep rong kulah melih. Makane nek ndamel kulah sisan sing gedhe. Ono oh, sing gremeng gedhe piye dul, ngomahe ora duwe. Ya duwe cita-cita besok nek umpama di omah kepengin gawe kulah sing gedhe ngono lho. Allahumma Kok amin kabeh berarti durung duwe kabeh. <laughs> Wis mugi-mugi dituruti kali Gusti Allah. Guru kula riyen nate dawuh. Ki ambek nyisipno sesuatu yang lain. Aja duwe cita-cita omah apik. Aja duwe cita-cita omahmu apik, omahmu gede. Kalau tidak memiliki keinginan mulyakno tamumu. Karena prinsip orang beriman itu mboten mungkin nuruti karep kalau tidak terhubung kepada Allah. Wah aku besok nek di rumah anu aku layo tak ke wedi omahe wedi. Tujuanmu apa? Supaya tamu kula dadi nyaman. Sebab yang menjadi alamat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir yukrib dhaifah. Alamat wong sing iman menyang Allah lan dina akhir. Alamat wis ora sarwet-wet. Ngaku ora ngaku alamate iku. Apa alamate? Mulyakno tamune. Di situ tidak ada bahasa mulyakno anake, mulyakno bojone, mulyakno ndak. Mulyakno tamune. Enggak, kalau ingin membuat omah kira-kira nggon kanggo tamu iku nek iso sing spesial. Nggih, nek iso sing spesial, iso gawe lungguh sing penak, nggone ya sing jembar. Aja sing muni-muni kanggo tamu tapi kanggo tamune ora disediakno. Demandang ana tamu ya rada dikon ora krasan. Fal yukrim dhaifa. Ini kan termasuk suluknya orang Syadziliyah yang mengikuti tarbiyahnya Imam Syadzili cici salat jamaah loro negungno tamu jadi wong anggere tamu niku nek tiang-tiang sing bangsa nderekno tarbiyahipun Imam Syadzili piye supaya tamune niku seneng bunga nah gula zamjane tamu tamu, Allah ring manggak des ambek pendelang pendelengi sithik waduh ngalaman arep utang jah jah, piye to jah jah susah dhisik jane ampun ngoten dimulyakno dulu karena datangnya tamu itu membawa rahmat pulangnya tamu itu ngangkati dosane sing duwe omah itu ndak enak ya halo halo gawe omah sing apik ning kanggo mulyakna tan. Sing nomor kali guru saya selalu berpesan aja duwe niat dadi wong sugih. Nek ora kepengin mulyakna anak yatim, nek ora kepengin mulyakna orang-orang yang dhaif. Karena itulah sebenarnya yang patut Anda pikirkan. Nanti ya, pun Kulau badai mengambil sebuah makna yang ada di dalam hadis yang saya baca tadi. Dikatakan Rasulullah, Fainnahu la yadri aina batat yadu." Wong turu iku ora ngerti tangannya non ndi ngerti. Sebagai bahasa yang mudah akan saya katakan bahwa ini loh yang Allah Ika gambarkan di dalam Al-Quran bahwa Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan diri kita ini dan yang menciptakan amal yang kita lakukan. Jadi ngamal sing panjengan panjenengan lampahno niki ini Allah semua yang kita yang yang menciptakan. Lah mak mang bihah ora dolan sing gawe aku dhewe sing ngobano ya aku dhewe. Ya Mangcubi nek engko bengi wae lah. Engko bengi, engko bengi. Kalau memang Anda itu bisa melakukan mangniati tanganku engko bengi tenguk-tenguk sebelah tengen ora kena pindah sebelah kiwa, mangangan-angan wis. Iso ora? Tapi mengko disoting. Sesuk mang kira-kira gugah. Kenapa? Sesuk sampean tangi terus sampean setel sotingane. Engko ora ana sing mlebu upil, ana sing sing ucek-ucek kupe ana sing kriyep-kriyep pemene sing duwe bojo malah rada piye-piye ngono aja suwe ta ah. itu menunjukkan bahwa kita niku sak derma nglakoni kita niku ndak bisa berbuat apa-apa ya makanya balik namanya Gusti Allah harap turu donga dhisik wudu ada seorang kekasih di zaman Rasulullah orang tersebut dikatakan Rasulullah termasuk orang yang mubasyarah bil jannah wong sing kegolong patut mlebu surga karena dia dijamin oleh Rasulullah dia dikatakan oleh Rasulullah ada tanda-tanda untuk itu jadi yang niki diselidiki oleh sahabat yang lain ditanyakan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menganggap kamu itu nanti besok patut lebu surga. Orang itu berkata, yang saya lakukan hanya sederhana sekali. Napa niku? Setiap badhe sare wudu. Ngarep turu wudu. Setelah wudu, tiangnya terus ngepleh-ngepleh nang dhuwur nggon kasur nggon turu ngoten. Iya, zaman biyen dungono kasur. Lalu beliau bersihkan semua kotoran-kotoran hati dari mulai unek-unek apa wae dihilangi sik. Dadi umpama sedina niku wau kok wonge munek-munek karo wong dihilangi sik. Ya Allah, kula ridho dengan orang ini. Ya Allah, hati saya ikhlas dengan orang itu. Ya Allah, semua yang dia kecewakan hatiku tak ikhlasno ya Allah kabeh centelane hati dihilangi kabeh dibuang kabeh baru dia tidur Lho ya, niku nek saged monggo dilampahno Lerian dinasihati oleh Habib Zaki segam Jadi nek saged saben arep sare sampean angen-angen wudu sik mantan wudu sampean angen-angen sapa sing no hati sampean ilangi sangko ati Ya Allah kula ikhlas tiang niko. Ya Allah kula gawe erengan tiang niko. Ya Allah hak kula kula mboten nuntut tiang niko. Mboten niku men? Akhir nembe turu. Apa yang dapat kita dapat dapati ketika kita melakukan hal itu? Insya Allah sesuk atine sampean padang. Eleng-eleng niku. Aja gonduk-gonduk diturakno. Pang turu wis walah wis ngerti kaya cerawut-cerawut niko masa ya? Nah, nek arep turu ikhlas. Bar diunek no bojo yang meneng menang Mesem sik. masa sesuk diunek no wis biasa, santai maut. arab turu ra kepenak, ngimpine ya ketemu mak grandong. Pun ikut tentang air. Lalu kita teruskan moga muga singkula sampai sampaikan dengan mudeng. Allahumma eh, wa amine ketok kok ngarep-arep senenge kula tak nginum riyen monggo diinum kula kok ora uman roti ya aku sak gawakno tas faslun wajuludul maitati tabhuru bidibari iki ketoke eh. sederhana tetapi maknanya sangat perlu kita ya, perlu kita paham. Wajuludul maitati tathuru bidibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kulite batang niku bisa menjadi suci dengan cara dilakukan yang namanya dibah atau disama. Kecuali kulitnya boi, netes boi, kambing balap, nek coro yang nembriko USA asiu wal khinziri lan celeng sesama celeng adalah B2 babi kula niku nate montor kula wis maklum wis montor cilik itu biasanya gampang kecoblos paku gebos Delalah kula tuntun gang sekedap wonten tiyang nembelno ban. Kula tempelno sandinge ana dodol hik. Anek sewu nggo sing dodol hik niku ketunane kaya ngenten iki. Bangsa kupluk ngoten niku ning rupane ireng. Ning mboten jenengan to nggih? Mboten. <laughs> Guyon iki guyon. Ya saestu cara zahir ngene mikir wong dodol iki mau santri gitu. Ya sing ngenten niku ketune ngenten iki ireng. Kula niku pesen pada waktu niku sing tak senengi ya teh panas. Kula kalih kanca kula. Mantun teh panas kula mendet sego bungkus niku. Nah, cara mriki namanya wah aku ngarani sego kucing kok mboten penak. Arab nganggak ngarep ngarani sego kucing wong sing tak pangan yo sing mangan yo aku. Nggih. Dadi kacang kula sampeyan iki ya rada kebangetan nek ngejengen ngono. Sego kok sego menungso ngono Sego kucing wis mangan sampean. Lah padha karo ngarani sampean niku. Ana <laughs> ne raskin, beras miskin. Ya, ya kebangetan kok ora sah ngono. Wis beras ngono wae lah. Nggak ana raskin-raskin aneh-aneh. Mantun kula buka bungkusan niku Kula niku nglirik lawuh niku kuwatah sangat. Ana ABCDE, ono sate niku macam-macam, ono sate kerang, ono sate. Alah. Ada beberapa di antarane ono sate daging. Delalah ono daging sinok pojokan niku kula niku kepengin njibuk niku ning selawati ora kepengin takoki tak takokno. Pak, niki sate nopo Pak? Wah, jawabannya enak banget dengan santainya beliau mengatakan sing ketunan niku. B2, Mas. Loh, B2 ya napa, Bu? Babi. Subhanallah, saestu kula langsung mengkeret langsung deprok linggih jenenge ustaz ya rada pinter mikir kula etok-etok njipuk HP HP kula, waduh pulsa kula telas. Pak, teh kula anggere jenengan anu riyen nggih, mengke niku kok kadose kok panas banget. Kula tak tumbas pulsa riyen. Ning saestu kula ya tumbas pulsa, ora kok ngapusi. Tumbas pulsa, kanca kula tak bel sing linggih nek jandinge, kanca linggih ku nek Tulung sing tak pesen mau bungkus kabeh bayaran. untuk napa, Pak? Ana B2. Ngono ya kudu tegas nek iso. Nggih, nek aja dikepruki aja nggih. Itu termasuk ya terserah kono arep dodol apa ya kata sate tikus ora apa-apa sing penting sampeyan aja mangan ngono lho, ruwet li melu mangan. Halo halo. Nah, mari kita berbicara panjang lebar sedikit. Pak USA niku ASU kalbun apa nek cara bahasane anjing niku pripun to Pak kok jare nek Solo sing halal saya akan berbicara sedikit di dalam kitab Adwaul Bayan fi Idhahil Quran ditentaklif taklif dening di Syekh Muhammad Amin asy dikatakan di situ anna aklal kalbi haramun inda ammatil ulama menurut jumhurul ulama jadi mayoritas ulama mangan anjing niku haram hukumnya bahkan menurut madhab malikiyah diantaranya mengomentari menyatakan satu hadis yang dikatakan di situ bahwa samanul kalbi hadithun regone asu niku jeber nek cara asline makna ini loh maksudnya sampean dodolan anjing samannya itu rego yang Anda dapati dari Anda berjualan anjing itu dikatakan sebagai itu khobithah. Sesuatu sing jember, sing saru, sing ino, sing khobis niku artine alah khobisah niku ngenten mboten. Yang jelek, yang yang tidak baik, yang alah harus muter-muter Nah, kalau dikatakan nek dodol anjing hasilnya itu uang yang Anda dapati saja itu dikatakan sebagai hobi sesuatu yang jember, sesuatu sing Allah aja mbok gunakno dhuwit iku nyocoki dawuhipun Allah wa yahrumu alaihimul khaba'ith Allah mengharamkan setiap hal-hal yang khabith sing jember yang khobitah nih gue, ikut Allah mengharamkan. Lah nek gur dodol hasile bayi orang oleh dipangan, opo meneh? opo meneh? Daginge. So mandok manduk isi manduk-manduk setuju apa malah gelo Lalu saya akan karena karena ditulis di sini, saya akan bacakan satu makhot ini saya ambil eh, saya ambil menjadi sebuah bahasa standar pembicaraan kita. Imam Maliki niku salah satu ulama yang berpendapat bahwa sing najis dari anjing itu adalah air liurnya. Ngono wae jumhurul ulama khususnya ulama dari Malikiyah itu mengatakan mangan mangan dagingnya ya ora oleh haram hukumnya. Walaupun Imam Malik sendiri berpendapat bahwa sing najis niku gur gur air liurnya saja. Itu pun seperti itu nganggep gur air liurnya saja semua dianggap tubuhnya itu tidak boleh dimakan. Lalu yang kedua, saya bacakan sebuah makot Waqat tahaqqaqa anna man'a bai'il kalbi alladhi dzakarna annahu huwal haq. Jelas bahwa tidak diperkenankannya menjual belikan boi alias anjing itu benar-benar sesuatu yang hak. Wa mimman qala bidzalika Abu Hurairah wal Hasan al-Basri wal Hakim wal Hakim Muhammad, Syafi'i, wa Ahmad, wa ghairuhu. di antara ulama-ulama yang berpendapat sama bahwa dodol tinuku anjing itu tidak boleh karena yang dihasilkan regone niku wau termasuk khabithah dan itu diharamkan oleh Allah adalah yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Imam Hasan Al-Basri, yang ketiga Imam Hakim, yang keempat Muhammad Imam Imam Hamad. Yang keempat, yang kelima Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad dan ghairuhu. dan selain itu dari para ulama-ulama ahli di dalamnya wadzalika kadzalika masyhur sahihun min madhab maliki dan itu semua menjadi pijakan daripada madhab malikiyah misdaqan di hadisi habibina Muhammad kullu ma haruma bai'uhu haruma akluhu dan semua itu mengarah kepada satu hadis dari Rasulullah setiap hal yang haram dijual belikan maka haram pula dimakan nah ngeten niki kula wangsulno dhateng panjenengan Lenek jumhurul ulama yang seperti kelas mereka Imam Syafi'i, Imam Maliki, imam-imam yang saya tadi bacakan itu saja berpendapat boi niku anjing niku najis ataupun haram dimakan. Haram dimakan ini. Bagaimana tentang ulama zaman sekarang yang berpendapat itu boleh dimakan? Ya mestine rada dipikir sithik niku. Mudeng-mudeng anu dolah aku ya setuju lah ya sekarepmu kalau saya boleh matur ya rodok rodok dipikir sithik memang kalau sampai ana wong ngomong lho Quran kan ra ono iya Sumanto ya pas mangan jempolan ya ngomong Quran ra ono Manto eh kok mangan jempole wong lha Quran ra Quran kan ora ana hurrimat alaikumul maitatu wadamu wal jempolu ana ora ana. Ya yes, maklum lah mungkin sing berpendapat bahwa semua Quran tidak ada oleh iku ya Sumanto wis rasa kuwi. Sumanto sing kono lho kowe. Mun iku Sumanto nek nggon nggon komputer saya itu ada gambar membawa salah satu produk minuman. Dia mengatakan apapun manganannya minumannya adalah teh. Eh, eh, eh ya, bermain jempol nyekel apapun minumannya makanannya adalah eh <laughs> apa ya mantap ya mari kita berbicara seperti ini panjang lebar sidik loh jadi kalau sampai zaman sekarang ada yang menghalalkan ya yes, nek kaya kula kok ora tegel men dan mari kita ngomong rada dawa-dawa sithik. Tapi ya sekarpet dhewe lah. Nek nek ana sing muni halal yo ya Saya saya saya sangat setuju para a'immah. Orang-orang seperti Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali oleh adalah orang-orang yang dikatakan Rasulullah orang yang hidup di zaman di mana Rasulullah merasa nyaman di zaman itu. Dikatakan nopo khairul qurun masa terbaik Lalu zaman setelah itu adalah kaumun alladzina yastasyiduna wa la yustashhadun. Orang-orang yang kalau menyaksikan tidak bisa menjadi saksi. Orang-orang yang memang tendensi pengertiannya selalu mutak mutak ning ujung-ujunge nepsune dhewe. Apalagi prinsip-prinsip orang zaman akhir niku kepengin tampil beda. Sing pokok beda karo wong dia sangat suka. Lalu Karpe sampean, kok sampean melu model ngeten iki ya naudzubillah min. Aku ora ngomong sapa-sapane lho. Hei hei. Aku ora aku gur ngomong Sumanto. Besok nek ketemu Sumanto tak jaluk ngapura. Ngoten nggih? Nah, yes. Imam-imam seperti mereka Imam Hambali pernah Yang pernah saya ceritakan Suatu ketika disuguhi oleh seseorang disuguhi adil batih semongko. Beliau ditanya, "Mengapa engkau tidak memakan hal itu wahai imam?" Beliau menjawab, "Aku tidak mau memakan sesuatu yang aku tahu Rasulullah pernah memakannya." Jadi para a'immatul mujtahidin kita ini tuh orang-orang sing hati ini ngantek tekan semua. Kalau saya belum pernah mendengar atau melihat riwayat Rasulullah pernah memakan hal ini atau hal itu, saya tidak akan makan hal tersebut. Inilah buah dari kecintaan. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah itu selalu di dalam hatinya yahmilu ba'da dzalika 'alal ittiba. Mendorong untuk selalu mengikuti perilaku Rasulullah. Apa yang Rasulullah senangi untuk beliau makan? Kita lihat di majelisnya Habib Anis ketika maulid yang disampaikan kepada hadirin adalah sayur dari e, napa niku waluh putih. Sayur dari waluh putih niku salah satu sayur kegemaran Rasulullah bahkan dimuat di dalam hadis Bukhari. Kalau ada sayur itu semua makanan dinomor duakan oleh Rasulullah. Lalu orang-orang seperti Habibina Anis, seperti orang-orang solihin yang diidolakan itu apa yang diidolakan oleh Rasulullah. Kalau Hatam Bukhari, beliau selalu menyempatkan membuat bubur harisan. Kenapa tidak bubur lemu? Hei, iya, Kenapa yang dibuat kok bubur harisa? Karena di situ ada makna di mana kalau dia memakan itu adalah makan sesuatu yang Rasulullah pernah makan. Kenapa tidak bisa? Sampai mudeng pisang. Hei, hei. Eh mudengi wong cepu pisang goreng mudeng. Bangsa kenapa tidak bisa? Karena orang-orang cinta itu selalu ingin berperilaku, ingin melakukan sesuatu seperti yang dicintai. Jadi niki kok ono wong ngalal neli beli. Pertanyaannya, kira-kira pernah apa? mboten tiyang niku wau sumerep Rasulullah bahas bayi untuk dimakan sahabat. Ora ono. Mbok ya rada mikirne lho arep ngawalno ya rada mikir sithik ngono. Rasulullah ya ora tau dahar kok ngono mbok rada ngono sithik. Ya ora ya, pokok bambin ya utal kabeh. Wal hinjiri wallahu a'lam bisawab sesuk diterangno sithik niki dereng dereng masalah maitah. Ngoten nggih? Wis mugi-mugi wonten manfaatipun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.